dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu kembali dalam kajian di pagi yang berbahagia ini dan kajian kita yang merupakan kajian rutin kita adalah berkaitan dengan masalah hukum itu tentang hadis-hadis hukum yang diambil dari kitab Al-Imam Abdul Ghani al Makdasi rahimahullahu taala yang merupakan kumpulan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membawakan judul yang khusus dikarenakan sangat diperlukan untuk bisa sajikan dan untuk kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Judul yang kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini adalah mewaspadai syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin dalam rangka mencacati Islam mencacati kesempurnaan Islam, mencacati dinul Islam. Kau muslimin yang dirahmati Allah taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar di Roja yang dirahmati Allah taala. Sebelum kita menjelaskan beberapa poin yang sangat penting tentang usaha dan rekayasa musuh Islam dan musuh-musuh ahli sunnah terhadap keagungan dinul Islam dan kepada kaum muslimin maka saya akan menjelaskan mukodimah dalam kesempatan yang berbahagia ini berupa peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yaitu dalam hal selamanya orang-orang kafir musuh-musuh Islam mereka akan membuat rekayasa dan mereka akan membuat tipu daya untuk berusaha menggelincirkan orang-orang yang beriman dari jalannya. Peperangan di antara pembawa kebenaran dengan orang-orang yang membawa kebatilan akan tegak sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya ciri-ciri hari kiamat kubro Maka dengan itu perhatikanlah kepada beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama Allah telah berfirman dalam surat yang kedua ayat 120 walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum Selamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka tidak akan ridho kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir dari berbagai bentuk kekafiran Yahudi ataupun Nasrani maka selamanya mereka tidak akan mencintai dan tidak akan ridho dengan orang-orang yang beriman kepada ahlu tauhid sehingga ahlu tauhid tersebut ahlul iman tersebut mengikuti jejak mereka mengikuti langkah mereka mengikuti agama mereka Yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat yang kedua, dalam ayat 217. Dan di sini menegaskan kepada ayat yang sebelumnya. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang mereka, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum Dan mereka selamanya akan memerangi kamu sehingga mereka bisa menyeret kamu, mengeluarkan kamu dari agama kamu. Jika mereka betul-betul mampu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa peperangan perseteruan di antara ahlul iman, ahlul tauhid dengan ahlul kufri wa syirki dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan senantiasa terjadi sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini dan merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Ta'ala kecuali akan menghadapi musuh yaitu syaitan berbentuk manusia dan syaitan berbentuk jin dan tidaklah ada seorang nabi diutus oleh Allah Ta'ala kecuali akan berhadapan dengan orang-orang yang durhaka di tengah-tengah mereka maka demikian juga mafhumnya, pemahamannya di dalam ayat yang kita akan bacakan ini bahwa tidaklah seorang yang mengikuti nabi kecuali dia akan berhadapan dengan musuhnya. Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi yani adu syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'di zuhrufal qawli gurura dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh tu syaitan berbentuk manusia dan berbentuk jin yang mereka akan membisikkan mengajak kepada kekufuran kepada kesyirikan kepada bentuk-bentuk kemaksiatan satu kepada yang lainnya dan akan mereka mengepas jadi mengemas dengan perkataan-perkataan yang memukau dengan perkataan-perkataan yang menarik dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Furqan, surat ke-25 dalam ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang durhaka. Para penentangnya dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, ahlu maasi. Maka senantiasa akan berseteru senantiasa akan bertikai di antara mereka yang membawa kebenaran dan yang mereka berada dalam kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat yang ke-17 pada ayat ke-64-nya bahwa di sini Allah telah memperingatkan kita musuh-musuh Islam musuh-musuh orang beriman, itu orang kafir, mereka akan menempuh berbagai cara bagaimana menggelincirkan orang yang beriman. Bagaimana syaitan dan bala tentaranya menggelincirkan orang-orang yang beriman. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 64. Di mana peperangan dengan orang kafir dalam istilah para ulama hari ini adalah ada irhabul fikri, irhabul jasadi. Perang dalam bentuk pemikiran, perang yang berkaitan dengan bagaimana antara yang menegakkan hujah, menyampaikan argumentasi berupa hujah Al-Quran dan Sunnah, dan orang-orang yang menyampaikan syubhat dengan perkataan mereka, dengan ucapan mereka di tengah-tengah manusia ini dan yang kedua adalah irhabil jasadi. Maka juga akan terjadi peperangan dalam bentuk fisik. Dalam bentuk persenjataan antara alul haq dengan ahlul batil. Lihatlah di dalam ayat yang mulia ini. Allah telah berfirman, Wastabjiz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura Allah Ta'ala berfirman wastabjiz perdayalah ta siapa yang kamu mampu minhum diantara mereka bisautika dengan suaramu yang dimaksud dengan suara adalah membuat syubhat melontarkan syubhat, melontarkan kesesatan, memunculkan kesesatan, bikin tipu daya dalam bentuk menyebarkan syubhat keraguan-raguan terhadap agama yang mulia ini. Rekayasa yang dibikin oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana diketahui dalam sepanjang sejarah. Munculnya orang-orang yang menyimpang. Yang berpura-pura masuk Islam. Seperti Abdullah bin Sabah. Susan An-Nasrani. Ibrahim An-Nabami. Bisir Al-Mirishi. Jaham Musafwan, Ja'ad Ibn Dirham dan sekian nama yang disebutkan dalam sepanjang sejarah. Kemudian wa ajlib alaihim bi wa rajulika dan kerahkan kepada mereka pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda. Dalam arti orang-orang kafir juga akan menyerang kaum muslimin dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan senjata. Dan berserikatlah, berlombaklah dengan mereka dengan harta dan keturunan jadi orang-orang kafir akan memperbanyak keturunan mereka dan berlomba di dalam harta. Kemudian dikatakan dan berilah mereka angan-angan. Ya, dan tidaklah apa-apa yang dijanjikan berupa angan-angan yang dilontarkan oleh syaitan kecuali senda gurau. Dan lihat juga dalam surat yang ketujuh pada ayat ke 16 17-nya. Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana musuh Islam akan senantiasa membuat rekayasa. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin maka syaitan laknatullah dan ini termasuk bala tentaranya dari manusia dan jin yang merupakan pengikut mereka dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dengan sebab engkau telah menjadikan aku makhluk yang durhaka, maka benar-benar aku akan menghalangi mereka orang-orang yang berada di jalan yang lurus, menggelincirkan, menyesatkan. Kemudian kami akan datang dari depan mereka Abdullah bin Abbas mengatakan akan datang dari depan yaitu meragukan tentang akhirat. Akan datang dari belakang yaitu menghiasi tentang perkara dunia, tentang kehidupan dunia sehingga timbullah penyakit di tengah-tengah umat ini hubud dunia wa karhiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Wa an aimanihim dan dari sebelah kanan dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas yaitu usyabbihu an amri yaitu kami akan membuat samar akan menyesatkan mereka dari sisi agamanya kemudian wa an syama'ilihim dari sebelah kiri yaitu uzayyinu an amri ma'asi yaitu kami akan menghiasi dari perkara-perkara maksiat sehingga engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Dan ini adalah sangat jelas. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin harus punya kewaspadaan. Dan seorang mukmin harus siap-siap punya tameng. Seorang mukmin harus mengetahui bahwa musuh Islam akan membuat rekayasa dan akan membuat tipu daya dan akan menempuh berbagai jalan dan mereka akan bersatu padu bagaimana menggelincirkan orang-orang yang beriman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang akan munculnya kelompok yang akan membuat kesamaran dalam agama ini. Salah satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'akhwafa ma'akhafu alaikum munafik alimul lisan. Di antara perkara yang paling aku takuti terhadap kalian munculnya orang munafik yang pandai berbicara, yang pandai menyebarkan subhat, mereka yasa dengan atas nama persatuan, dengan atas nama pembelaan, padahal dia menyuntikan fitnah Padahal dia memasukkan fitnah di tengah-tengahnya. Dan ini terkadang orang tertipu dengan rekayasa seperti ini. Di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dan hadis ini sahih jelas keluarkan Imam Bukhari dan yang lainnya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam pertanyaan Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala fahal min ba'li syari min khairin qala na'am walakin fi dakhanun qala wa ma dakhanuhu qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi Faqala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fahal min al khairi fi dakhanun min syarrin qala na'am du'atun ala Abu abi jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha qala sibhum lana ya rasulullah qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina al hadis dalam potongan sebuah hadis yaitu hadis Hudzaifah radhiyallahu taala satu ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan iya tetapi kata baginda Rasulullah SAW ada kabutnya lalu beliau bertanya itu Hudzaifah, apa kabutnya itu? Munculnya orang-orang yang mengambil suri Allah dan bukan dariku dan petunjuk bukan dariku. Ini menunjukkan munculnya ahlu bid'ah. Munculnya orang-orang yang menambah-nambah dalam agama ini dan membuat perkara yang baru dalam agama ini. Lalu Nak Hudzaifah bertanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, apakah setelah masa kebaikan yang ada, kabutnya akan datang masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, du'atun ala abawi jahaman yaitu munculnya para penyeru yang terus akan melakukan dakwah, ajakan, seruan, rekayasa, tipu daya yang menyeru manusia ke jurang api neraka. Siapa yang mengikuti jejaknya, siapa yang mengikuti ajakannya, maka akan diseret kepada api neraka. Lalu Hudaifah bertanya, sebutkan sifat-sifat mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, mereka adalah berkulit seperti kulit kita dan berbahasa dengan bahasa kita. Dan di sini adalah masa syubhat. Kemudian yang ketiga adalah peringatan dari para ulama. Salah satunya saya akan sebutkan tiga perkataan di antara para ulama. Al-Imam Al Hasanul Basri, maaf, Al Imam Muhammad bin Musirin, rahimahullah taala berkata dan ini senada dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullah taala. Kala Ibnu Sirin kana nasu layas aluna anirja. Falamma waqa'atil fitanu kunna nas'alu an rijal fa idza jaa rajulun yan bi khabarin wa qala samulana rijalakum di mana al-Imam Muhammad bin Muslim berkata dulu di zaman para sahabat dan di antara para sahabat mereka tidak bertanya tentang rijal tentang kondisi kedudukan orang yang menyampaikan berita Dikarenakan sahabat kulhum udul, para sahabat semuanya adil. Maka tatkala muncul fitnah, yang dimaksud dengan fitnah munculnya bid'ah. Munculnya orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Maka kami berkat, bertanya tentang rijal, bertanya tentang sanad, bertanya tentang rawi. Lalu beliau berkata, kalau ada orang memberitakan sebuah berita tentang agama ini, maka mereka mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami riwayat-riwayatnya, rawi-rawinya. Ya. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, Al-isnadu minad-din. Inna hadal ilma dinun. Panzuru amman ta'khuduni dakum. Sesungguhnya ilmu sanad ini adalah agama. Maka ambillah agama ini dan lihatlah rawinya diambil dari siapa apakah dari ahlu sunnah ataupun bukan nah ini adalah sebuah peringatan karena akan munculnya penyimpangan dan yang kedua walaupun semestinya tadi disebutkan pertama itu perkataan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dia berkata ya ahlal qura istaqimu Faqad sabaqtum sabqan ba'ida wa in tamilu yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan mubina. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Hendaklah kalian tegak, hendaklah kalian istiqomah." Artinya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jika seandainya kamu bergeser ke kanan ke kiri, melihat ke kanan dan ke kiri dan tidak istiqomah di atas jalan yang lurus, maka akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang ketiga adalah perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Alaikum bi asari man salaf wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in kallakal qawlu." Beliau berkata, "Hendalah Anda, hendalah kalian komitmen kepada apa yang ditinggalkan oleh salafus saleh." mengikuti jalan salafus saleh dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam akhlak. Walaupun engkau dikucilkan, walaupun engkau dihardik banyak orang. Dan hati-hatilah kepada setiap perkataan yang baru yang tidak punya sanad dari salafus saleh. Dari perkataan orang-orang yang menyimpang walaupun dihiasi kata-katanya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala dari tiga dalil ini berupa dalil dari Al-Quran, berupa dalil dari Sunnah, berupa dalil dari perkataan para ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita itu punya musuh. Bahwa musuh-musuh kita tidak semata-mata akan menggelincirkan kita dengan mereka menganiaya kita, menyakiti kita dalam fisik kita. Tetapi ada yang lebih bahaya daripada itu semua, adalah merubah pemikiran kita, merubah akidah kita, merubah manhaj kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara beragama kita. Dan itu adalah perkara yang sangat berbahaya yang tadi dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat yang ketujuh ayat 16 ayat 17 dalam surat yang ke-17 ayat 64 tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa orang-orang yang komitmen kepada firman Allah taala, kepada sabda Rasulullah SAW, mereka akan diberikan jaminan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah musuh-musuh Islam ini menyebarkan subhat di tengah umat Islam? Saya akan menyebutkan sebagiannya dan bagaimana mereka menyebarkan syubhat ini. Walaupun mungkin apa yang akan saya sebutkan ini artinya hanya perkara-perkara yang sangat populer hari ini dan saya tidak akan membahas seluruh bentuk syubhat karena memerlukan waktu yang sangat luas ya. tetapi apa yang kita lihat hari ini poin yang pertama Di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh Islam dan ahlu bid'ah pengikut orang-orang yang terpedai dengan orang kafir bahwa syariat Islam tidak relevan dengan kondisi hari ini bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak yang tidak relevan dengan kondisi hari ini bahwa syariat Islam hanyalah untuk satu kaum bukan untuk kaum semuanya. Maka ini adalah keyakinan yang menyimpang. Sebagaimana kita lihat hari ini muncul satu persatu pencacatan kepada Islam. Seperti umpamanya dengan kasus masalah pernikahan siri hari ini maka sebagian hukum yang berkaitan dengan masalah pernikahan mulai sebagian orang memberikan komentar-komentar yang miring memberikan komentar-komentar yang tidak benar berkaitan dengan hukum Islam yang lain seperti umpamanya potong tangan hukum kisos dan sisi-sisi yang lain. Mulai orang memberikan komentar lalu mencacati tentang keagungan dinul Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita pahami bahwa di antara konsekuensi seorang mukmin mengatakan dia beriman konsekuensi seorang muslim mengatakan dia muslim meyakini kesempurnaan agama ini. Dan tidak hanya meyakini kesempurnaan agama ini, tetapi harus diyakini bahwa satuan dari syariat Islam dari sisi akidah, ibadah, muamalah, ekonomi, hukum berkaitan dengan hak manusia yang dinamakan jinayat semuanya menciptakan kemaslahatan bagi manusia menjaga hak manusia menjaga ketentraman menjaga kedamaian menciptakan kesetabilan manusia di muka bumi ini dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran dan ini ayat yang turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada hari Jumat tanggal 9 ketika Haji Wada yang pada waktu itu kaum muslimin berjumlah tidak kurang dari seribu orang. Allah telah berfirman dalam surat yang ke-6 dalam surat yang kelima maaf ayat yang ketiga Allah telah berfirman itu surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama atas kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ketika turun ayat ini, orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin dan datang itu Umar bin Khattab kepada Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan pengetahuan orang Yahudi terhadap hakikat dinul Islam, terhadap agama Islam. Walaupun mereka mengetahui tapi mereka menyembunyikannya. Maka salah seorang di antara orang Yahudi berkata kepada Umar, law nuzilat hadhil ayati fina ya ni idah seandainya ayat ini turun kepada kami itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat ini adalah sebagai hari raya karena mereka menganggap ini adalah kesempurnaan ketika Yahudi yang lain bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dan berkata, "Ya Salman, hal alamakum nabiyukum kulla syai?" Qala na'am, hatta al khiraah wa fi riwayatin hatta al baraz Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu kepadamu? Hai Salman, iya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan tentang bagaimana kodoh hajat. Bagaimana menunaikan kodoh hajat. Mafhumnya, kalau Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana ke WC, bagaimana adab menunaikan kodoh hajat, maka tidak mungkin Nabi SAW tidak mengajarkan. Dan Islam ini tidak mengajarkan bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita itu melakukan hukuman berkaitan dengan jinayat. Itu adalah tidak mungkin. Karena Allah telah telah menyempurnakan agama ini. Ya. Kemudian perlu kita pahami bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Taraktukum alal bayda, lailuha kanaria, la anha ilahali. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan, kecuali dia akan sesat. Jadi harus dicamkan, harus ditanamkan dalam hati kita dengan sepenuh hati dengan tanpa ada keraguan. Walaupun begitu banyak orang yang meragukan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya berupa dalil-dalil dan kaidah-kaidah umum bagaimana kita hidup di dunia ini untuk menggapai kehidupan nanti di akhirat dan bagaimana menciptakan ketentraman hidup di dunia ini, bagaimana menciptakan kedamaian, bagaimana menciptakan kestabilan maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala telah disebutkan huruf-hurufnya di dalam ayat Al-Quran dan telah disebutkan huruf-hurufnya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dalil yang sangat agung bahwa ketika Umar radhiyallahu taala anhu di tangannya ada Injil. Jadi di tangannya ada Injil dan Nabi SAW melihatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka. Nabi SAW marah. Wahai Umar, seandainya Nabi Musa itu adalah hidup hari ini, maka tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti aku. Seandainya Nabi maaf Nabi Musa alaihissalam masih hidup hari ini, maka tidak ada jalan baginya dan tidak ada pilihan baginya kecuali dia adalah harus mengikuti apa yang aku bawa hari ini. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu seraya berkata, "Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu dan dia merasa salah, maka dia mengatakan, Aku ridho Allah sebagai Rob kami dan Muhammad sebagai Nabi kami dan Islam sebagai agama kami. Nah, itu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa huruf-huruf yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, yang saya maksud huruf itu bukan huruf abjad yang dimaksud. Yang dimaksud satuan berupa perintah, satuan berupa larangan, satuan berupa penjelasan yang berkaitan dengan ibadah, satuan berupa perintah yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan jinayat, hukum-hukum yang berkaitan dengan perekonomian, hukum-hukum yang berkaitan dengan pertanian. Semuanya adalah menciptakan maslahat dan kemaslahatan ini adalah untuk sepanjang zaman. Tidak untuk satu waktu, tidak waktu yang lain. Dan untuk seluruh negara, untuk seluruh bangsa, tidak kepada satu bangsa, tidak bangsa yang lain, tidak satu masa kepada masa yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa Islam, dinul Islam adalah dinul rahmah, agama yang akan menciptakan rahmat agama yang menciptakan kedamaian, agama yang menciptakan ketentraman dan kestabilan hidup manusia yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang beramal soleh di antara laki-laki dan perempuan dan dia beriman fala nuhyanahu hayatan thayyibah maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dibukakan rizki, diluaskan rizki, diciptakan ketentraman, diciptakan kedamaian. Dan ini wajib kita yakini. Termasuk ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu perkara yang berkaitan dengan agama ini. Dari mulai perintah sekecil apapun. Dan berupa larangan sekecil apapun. Ini adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin sebagian kaum muslimin berdemo menampakkan pengingkaran kepada syariat bolehnya ta'adud umpamanya. Walaupun dimungkinkan sebagian orang dikarenakan ada sebagian orang yang melakukan perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala tidak tepat, tidak sesuai tetapi ingat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa setiap perintah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Setiap perintah yang ada di dalam sunnah Nabi SAW adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman. Dan ini adalah wajib dicamkan, ditanamkan dalam hati kita. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Islam ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala tidak ada peraturan yang di situ adalah menjaga kehormatan wanita. Karena tentunya ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pengamat hari ini, berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan orang yang berbicara tentang KDRT. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Maka ingat ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jutaan wanita dalam bahasa cilengsinya nyebakkan diri manusia. Artinya apa? Bahwa sebagian wanita menyerahkan dirinya dalam kehinaan dalam kehinaan. Lihatlah ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi umpamanya apa yang dinamakan dengan PSK. Kenapa tidak ada umpamanya orang yang berbicara setiap saat untuk mengangkat hak asasi wanita, hak wanita dengan menghilangkan prostitusi, dengan menghilangkan umpamanya tempat-tempat seperti ini dikarenakan itu adalah bentuk penghinaan kepada wanita. Tidaklah Islam ada lebih sempurna dari apa yang dikatakan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Iman ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Allah ta'ala menjaga wanita adalah dengan pakaian Dan pakaiannya ada dua Yang pertama adalah pakaian berupa rumahnya Wanita tidak berarti tidak boleh keluar dari rumah. Tetapi rumahnya adalah lebih baik. Yang kedua adalah pakaian yang melekat di badannya. Yang menutupi seluruh anggota badannya. Sebagian para ulama ada yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Adakah kesempurnaan seperti ini? Bukankah wanita yang tidak menutup aurat adalah menghinakan dirinya? Menghinakan kehormatannya. Dia adalah tidak punya muruah. Tidak punya kehormatan karena sesungguhnya adalah pakaian adalah kehormatan. Baju adalah kehormatan. Oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala bagi orang yang menelaah dan mencermati kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang syaitan, tentang iblis, kemudian tentang surga, tentang neraka, dan awal penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian setelahnya adalah Hawa, adalah berkaitan dengan kisah pakaian yang disebutkan dalam surat Al-A'raf di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika syaitan laknatullah membisikkan kepada Adam alaihissalam sehingga pakaiannya adalah terurai artinya adalah terlihat auratnya maka mulailah Adam alaihissalam mengambil daun-daun di surga menutup auratnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pakaian itu ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu pakaian yang akan menutup auratmu dan pakaian ketakwaan ada lebih baik dari semuanya Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Maka para wanita yang semoga Allah taala merahmati kita semua, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, pendengar radio Raja yang dirahmati Allah taala. Nasihat ini adalah khusus adalah kaum wanita. Perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perseteruan antara Adam dengan iblis laknatullah adalah disebutkan dengan pakaian. Ini menunjukkan bahwa pakaian adalah merupakan muruah, kehormatan. Wanita yang tidak menutup aurat tidak punya kehormatan. Tidak punya muruah. Oleh sebab itu pakaian manusia ada dua. Pakaian yang dinamakan libasul batini Libasul maknawi ada berupa keimanan, ketakwaan, ahlak yang mulia. Sedangkan yang kedua ada libasul hissi, pakaian yang dimaksud adalah pakaian hissi. Yaitu kain. Yang mana ini adalah merupakan kehormatan. Sampai para ulama saja ketika akan menyuruh anaknya belajar. Malik Ibnu Anas ketika dia disuruh untuk belajar, maka ibunya sengaja memilihkan baju terbaik dan memakaikan imamah dan kupiah. Kemudian salah seorang ulama <coughs> di kalangan tabi'in ketika akan belajar kepada gurunya, maka ibunya memakaikan baginya sarung, kemudian kain dari atasnya. Kemudian diberikan baginya adalah kupiah sehingga dia belajar. Kenapa sebab pakaian adalah muruah kehormatan? Nah, maka ihwat iman yang dirahmati Allah taala ini adalah satu kehormatan. Kemudian ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa di dalam Islam dijaga sekali kehormatan wanita. di mana keperawanannya tidak boleh diambil kecuali dengan akad yang sahih. Akad yang di dalamnya terkumpul beberapa poin yang menjaga kaum wanita. Yang pertama adalah adanya wali. Yang kedua adanya mahar. Yang ketiga adanya saksi. Yang keempat adanya ijab kabul. Yang kelima adanya walimah. Kenapa? Karena agar dijaga wanita ini. Islam menjaganya. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala bahkan diancam bagi orang-orang yang melakukan pernikahan seperti nikah yang dinamakan dengan nikah sigor ya. kemudian dengan nikah muhalil kemudian dengan nikah mut'ah Kemudian dengan apa yang dinamakan dengan nikah siri. Karena nikah siri ini ada dua ya. Dalam kategori nikah siri ini ada tiga ya. Maaf, nikah siri ini ada tiga. Ada nikah siri dalam arti nikah mut'ah. Nikah dengan kontrak ya. Yang kedua nikah siri adalah nikah yang tidak memakai wali. Yang ketiga, yang ini adalah diperdebatkan adalah nikah ada walinya berkumpul syaratnya tapi tidak dicatat dalam satu pemerintahan. Maka para ulama menjelaskan sah tetapi tentunya ihwatu iman yang dirahmati Allah taala ini adalah melanggar. Dan apabila ditetapkan dalam satu negara dalam negara Islam dan memang itu adalah diperlukan termasuk syariah termasuk adalah dibutuhkan dikarenakan Pencatatan ini adalah penting dan termasuk apa yang diajarkan di dalam agama ini. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala adalah tidak boleh dari sisi ininya. Tetapi nikahnya adalah sah. Maka ada penghalaman seperti nikah muhalil. Nikah muhalil bagaimana? Umpamanya orang yang telah ditalak tiga kali. Lalu suaminya dan dia juga ingin kembali lagi. Maka akhirnya dia membayar orang untuk berpura-pura menikahi dia Lalu setelah itu diceraikan, lalu dia nikah lagi. Maka ini dilarang dalam Islam. Kemudian apa? Nikah sigor. Nikah sigor itu nikah yang tidak tanpa mahar. Seperti si A dengan si B umpamanya berteman dan sama-sama punya adik. Maka dia bersyarat, saya akan menikahi ademu asal kamu menikahi adik saya. Kemudian tidak ada mahar. Dengan akad ini maka jadilah nikah. Maka dilarang dalam Islam. Kenapa? Sebab ada kehormatan bagi wanita itu. Dan dalam Islam ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Walaupun boleh orang tua menikahkan anaknya dengan yang dinamakan dengan nikah ijbar. Akan tetapi apabila dia telah dewasa dan dia meminta kepada bapaknya untuk dibatalkan pernikahannya, maka bapaknya harus membatalkan pernikahan dan fasa di waktu itu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam juga tidak ada istilah Siti Nurbaya ya. Dan ini adalah penjagaan kepada kaum wanita. Kemudian kenapa kaum wanita dijaga sampai tidak boleh memakai minyak wangi yang tercium baunya? Kenapa? Karena kehormatannya. Suaranya dijaga. Kemudian tidak boleh istilah dengan kaum laki-laki dijaga ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian wanita karir menganggap itu adalah kehormatan, bukan kehormatan, itu adalah penghinaan kepada dirinya. Bagaimana sebagian wanita rela ketika dia ingin menjadi seorang karir, ima dia menjadi apa saja, maka dia menjual dirinya dulu. Kemudian setelah itu dia merasakan bahwa dia telah mengambil hak asasi manusia, emansipasi wanita. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala ini adalah bukan kesempurnaan. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian juga kenapa di dalam Islam adalah hukum potong tangan hukum potong tangan orang-orang yang melakukan bentuk pencurian, maka akan kelihatan tangannya potong, tangannya apa dipotong, tangannya tidak ada ini, lengannya tidak ada, telapak tangannya tidak ada, ini pencuri. Kemudian kisos, bahwa Nabi SAW mengatakan Allah Taala menjelaskan kepada kita dan dalam kisos ada kehidupan bagi orang-orang yang bertafakur. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa hukum kisah adalah tidak uh, apa? Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak benar. Justru ini adalah untuk menjaga hak asasi manusia. Jadi tidak ada hukum Islam kecuali di dalamnya adalah ketetram dan kedamaian. Bagi orang yang berzina, di apa? Didera. Apabila belum men, belum apa? Belum muhsan. Dan diranjam apabila dia muhsan. Kenapa? Sebab perjinahan ini akan merusak kehidupan manusia, akan merusak keturunan manusia. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Taala sehingga di dalam Islam itu apa ada yang dinamakan dengan apa? Dengan idah. Ada yang dinamakan dengan sebagainya. Kalau orang mentalak agar berpikir dikasih idah dulu. Ya, dikasih idah. Tiga kali suci bagi orang yang talak biasa. Ya, kenapa? Ada berpikirnya. Dan ini adalah dinul Islam setiap bentuk di dalamnya. Contoh kecil, tapi besar. Kita lihat kenapa dalam pinjam meminjam di dalam Islam tidak boleh mengambil manfaat dari pinjaman itu. Ya. Sehingga disebutkan kulu qardin jaro manfaat fi riba. Karena kalau dalam Islam kalau meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan. Tapi kalau kita murabahah, kalau kita mau berubah silakan akadnya. Kalau orang meminjamkan, jangan mendolimi. Jangan ada riba. Dan ini adalah kalimat yang singkat, tetapi disitulah Islam, indahnya Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tanamkan sejak hari ini. Ke depan, bahwa kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalam syariat Islam itu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Tidak ada satu huruf pun di dalam Islam dalam arti tidak ada satu perintah pun dalam Islam. Tidak ada satu larangan pun dalam Islam kecuali menciptakan kedamaian, ketentraman bagi manusia di alam muka bumi ini. Dan ini wajib kita ingat, wajib kita yakini dan sepenuhnya keyakinan. Nah, ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala dan ini dengan berbagai cara sekarang dimunculkan, Dimunculkan berbagai cara hari ini. Kejadian-kejadian yang itu sesungguhnya tidak relevansinya dengan hakikat isi Islam. Seperti tentang kasus terorisme kasus yang berkaitan dengan mungkin TKW, TKI dan sebagainya dibikin kisah sehingga orang takut dengan hukum-hukum ini. Padahal di negara ini begitu rusaknya. Lihat ketidakstabilan hukum yang ada di kita ini hari ini. Bagaimana orang yang mencuri miliaran dia dipenjara cuma dua bulan ataupun dua tahun. Sementara orang yang mencuri hanya setan dan pisang. Mereka dihukum berapa? Tujuh tahun. Maka kenapa kita tidak melihat kerusakan yang ada di negara ini? Yang ada di bangsa ini? Lalu kita mengkisahkan kisah-kisah yang tidak benar. Padahal ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Seandainya orang itu membunuh, layak dibunuh. Kalau memang benar. Kalau orang itu berbuat jina, layak didera seratus kali ataupun dia diranjang. Karena itu adalah akan menciptakan kenabian dan ketentraman bagi manusia di alam muka bumi ini. Dan ini adalah syubhat yang dilontarkan dalam berbagai sisi. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syubhat yang timbul. Yang ini kadang dikemas oleh sebagian orang yang menamakan muslim yang mengaku ahlu kiblat. Mulailah mereka akan menyebarkan syubhat yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum. Disinilah beberapa poin yang saya akan sebutkan. Syubhat ini yang pertama dalam poin yang kedua ini. Syubhat yang dilontarkan oleh musuh Islam yaitu Yahudi melewati ajaran Rafidah orang-orang Syiah. Abdullah bin Sabah la'natullah dan para pengikutnya dalam orang-orang yang mengekornya yaitu tentang keabsahan kemurnian Al-Qur'an. Di mana mereka telah menyebarkan syubhat bahwa sebagian isi Al-Qur'an mubaddal muharraf yang ditukar dan ada perubahan dan ada yang dibuang kaum Rafidah dan yang semisal dengan mereka dari kaum Syiah menganggap bahwa Quran yang sah adalah Quran yang ada di sisi Ahlul Bait. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala telah muncul buku yang di situ dikisahkan bahwa ketika Nabi SAW wafat lalu masuklah kaum muslimin ke rumah Aisyah radhiyallahu taala dan Quran berada di bawah e, bantal Rasulullah SAW. Lalu dikisahkan tiba-tiba masuk keledai, masuk himar lalu menggigit sebagian isi dari mushab itu. Ini adalah kisah yang palsu. Dan ini telah ditulis dalam sebuah buku yang itu disebarluaskan di Indonesia. Dan saya merasa khawatir sekali dengan subhat ini. Dan saya pernah menjelaskan tentang bahaya Syiah, Rafidah. Dan ini telah dibantah juga oleh para ulama termasuk di Indonesia. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dalam poin yang kedua ini kita harus yakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian sumber hukum yaitu Al-Qur'an. Di mana Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami menurunkan az zikra yaitu Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ya. Kemudian kami benar-benar menjaganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Allah taala menjaga Al-Qur'an dengan beberapa sisi sisi yang pertama Allah telah telah menjelaskan dalam surat Al-Qamar dan ayat ini diulangi dalam empat tempat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini fisuduril muslimin pada jiwa hafalan hati orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala pilih di antara mereka. Dan Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini adalah mudah untuk dihafalnya. Sehingga ingat Al-Quran ini adalah terjaga dalam dada-dada kaum muslimin. Di kepala-kepala kaum muslimin. Di hati-hati kaum muslimin oleh sebab itu dalam setiap generasi ada orang yang akan menjaga Al-Quran ini dengan hafalan mereka. Dan yang kedua Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini adalah dengan memerintahkan untuk ditulis dan telah ditulis oleh para sahabat sehingga Nabi SAW berkata pada awal kalinya Lataktubu anni ghairu Qur'an. Janganlah engkau menulis dari selain Al-Qur'an. Kemudian Allah taala membangkitkan para penjaganya dalam setiap masa. Dalam setiap generasi yang dinamakan dengan al-mujaddid, para mujaddid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yab'atsu ala kulli rasmi'ati sana rajulan menjadi dudinahum Sesungguhnya Allah taala akan mengutus kepada umat ini dalam setiap 100 penghujung. Jadi setiap penghujung 100 tahun mujaddid. Jadi akan dijaga. Dan Nabi SAW mengatakan la tazalu ifatun min ummati dhahirina 'alal haq yuqatiluna 'alal haq. Senantiasa di antara umatku ini ada senantiasa orang yang menang dalam peperangannya. Menang dan tegak di atas kebenaran. Menunjukkan ahlul haq senantiasa ada. Al-Quran tidak akan pernah bisa dicacati. Al-Quran tidak akan pernah bisa dinodai dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita sepenuhnya untuk memahami hal ini. Karena memang musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Rafidah yang itu adalah merupakan rekayasanya orang Yahudi melalui Abdullah bin Sabah laknatullah. Mereka membuat syubhat tentang hal ini Bahkan orang-orang Syiah mengklaim ada Quran yang sebenarnya fiktif di kalangan mereka. Ya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wajib kita pahami. Bahwa ini adalah syubhat. Tidak boleh kita ragu. Kemudian yang kedua, mereka mulai mencacati dari sisi yang kedua yang merupakan sumber dari Islam ini adalah sunnah. Bagaimana mereka mencacati sunnah? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling pokoknya mereka mencacati dulu para pembawanya di mana mereka berusaha seperti mencacati Abu Hurairah, mencacati Aisyah radhiyallahu taala anha, mencacati khulafa yang empat Abu Bakar, khulafa yang tiga Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Subhat bahwa Abu Hurairah begini-begini, Aisyah radhiyallahu taala begini-begini. Maka ini adalah rekayasa. Maka Ali Sunnah menjelaskan tentang kedudukan para sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah adil. Dan ini perkara yang harus kita yakini. Mereka berusaha menenggelamkan sunnah di tengah-tengah umat ini. Kemudian yang ketiga, mereka berusaha untuk mencacati pembawa agama ini yang merupakan sumber dari agama ini juga. Itu apa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita akan bahas dalam satu kesempatan. Apakah para sahabat beda dengan ahlul bait? Di mana ihwat iman yang dirahmati Allah Taala? Di sini orang-orang Syiah masuk dan mencekramkan kuku-kuku mereka kepada ahlu sunnah menyebarkan subhat di mana mereka mengatakan bahwa para sahabat telah berkhianat kepada ahlul bait dan menyelisihi jalannya ahlul bait yang mereka maksud ahlul bait di sini adalah Ali bin Abi Thalib, Aisyah Afwan, Fatimah radhiyallahu taala Al Husain wal Hasan. Kemudian mereka menyebutkan adalah imam yang 12. belas nah, maka iwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mereka mencoba bahwa mereka membuat cerita-cerita palsu, membuat rekayasa bahwa para sahabat ini lawannya ahlul bait. Yang orang-orang yang telah membuat rekayasa kepada ahlul bait. Maka dibikinlah keraguan. Dan ini adalah dari sumber hukum. Syubhat yang ahli sunnah meyakini seluruh para sahabat adalah adil. Perantara untuk memahami agama ini adalah para sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Syubhat. Yang ketiga. Yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan oleh ahlu bid'ah. Maka mulailah di sini mencacati kutubul masodir mencacati sumber-sumber yang merupakan rujukan agama kita. Saya mendengar beberapa kali orang yang mencoba mencacati Bukhari dan Muslim dan mendoifkan sekian hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan menyebutkan sedikit tentang merendahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa mereka mengatakan tidak ada orang yang berada di atas bid'ah dan di atas kesesatan kecuali mereka benci kepada ahlul hadis. Nah, maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala orang-orang ahlu bidah musuh-musuh ahli sunnah pada poin ini berusaha mencacati masdar yang merupakan hari ini sumber yang tidak diperselisihkan lagi. Yang mana kita meyakini seperti tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dari Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak diingkari ada sayun yasir perkara yang sangat sedikit tetapi para ulama sepakat tidak ada hadis satupun yang baik dalam Sahih Bukhari. Yang dalam arti hadis dalam kalimat yang sempurna. Adapun seperti mungkin yang dinamakan dengan mudraj. Artinya kalimat yang berupa tambahan sedikit. Ataupun mungkin yang dinamakan dengan ziyadah thikoh. Tambahan ya dari satu kalimat saja. Memang para ulama ahli sunnah sendiri seperti mungkin yang dinamakan dengan Imam Daruqutni ya kemudian para ulama yang lainnya menyebutkan ya tentang apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tetapi itu dinamakan dengan Sayyun Yasir nah maka musuh-musuh Islam ya ahlu bid'ah mereka terutama di sini adalah orang-orang Syiah maka mereka berusaha untuk ya menanamkan keraguan terhadap sumber-sumber hukum. Dan diantaranya adalah tentang sumber-sumber ilmu hadis, ya. termasuk tentunya uh, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, ya. Telah kita ketahui bahwa di situ sangat jelas sekali bahwa Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu adalah merupakan sumber ya bagi amal agama kita. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apa ciri ahlu sunnah? Yang paling pokok ciri ahlu sunnah telah jelaskan oleh para ulama bahwa yang merupakan ciri ahlu sunnah mereka mengambil ilmu dan sumber agama dari sumbernya ya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. mereka tidak pernah ya, mengambil sumber dari selain Al-Quran dan Sunnah dan dari selain aqwal salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim dan ini adalah subhat yang dilontarkan oleh musuh Islam dan nanti saya akan sebutkan beberapa nas yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ini adalah berupa tashki, berupa keraguan-raguan. Ya. Kemudian ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah keraguan ini maka perlu kita ketahui bahwa di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh Islam melalui tangannya ahlu bidah mereka menyebutkan salah satunya bahwa bahir nas Al-Quran atau banyak bohir nas sunnah adalah mengandung makna yang batil sehingga perlu kepada takwil atau tahrif salah satunya ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala seperti saya akan jelaskan ini di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat maka mereka mengatakan bahwa bohir ayat mengandung tasbih memiliki makna menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka memaknai Al-Quran ini bahirnya batil. Lalu memerlukan kepada tahrib. Yaitu merubah maknanya. Seperti firman Allah Ta'ala. Kuluman alaiha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram maka mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala, maka berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau begitu Allah itu abad wa adsam. Kalau begitu Allah itu adalah jisim. Lalu mereka mengatakan dan merubah wa yabqa wajhu rabbika ay wa yabqa amru rabbika. Dirubah. Karena merasa takut tadi. Padahal tidak demikian bahwa bahir nas layak tadu tashbih. Tidak berkonsep tashbih. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah mengatakan Laisa kamithli syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah Ta'ala yang menetapkan sifat wajah baginya. Lalu Allah Ta'ala yang menafikan kesamaan. Maka kita katakan lillahi wajah. Yaliku bijalali wa abamati. Laisa kamithli syai'un wa huwa sami'ul basir bagi Allah adalah sifat wajah, tetapi berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya, sebab Allah telah telah menafikan. Kalimat istiwa yang disebutkan di dalam delapan ayat, disebutkan dalam tujuh ayat, dengan diidopatkan langsung kepada arsh, sumastawa alal arsh. Lalu mereka mentawil istawa yang artinya ala wartafa'a tinggi, Lalu mereka merubahnya istaula menjadi berkuasa. Kenapa? Kalau Allah taala istiwa berarti diarah dan subat-subat lain. Karena mereka menetapkan kaidah dulu sebelum mereka memahami ayat ya. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah taala ini adalah subhat. Tetapi ahli sunnah meyakini setiap nas yang maknanya bahir adalah tidak mengandung tasbih Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang telah menetapkan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu tidak sama dengan makhluknya, maka sama istiwa, wajah, tangan sama. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak mesti sama dengan makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lalu di antara syubhat yang mereka lontarkan bahwa mereka mendoibkan hadis-hadis yang menurut mereka bertentangan dengan ayat Al-Quran. Walaupun hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mereka mengatakan ini hanya sanannya saja yang sahih. Tetapi dari sisi matanya lihat dulu pakai Quran. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala Wajib kita pahami Bahwa para ulama hadis tidak akan mensahihkan hadis Jika seandainya matanya bertentangan dengan Al-Quran Kenapa? Sebab mereka lebih tahu kepada Al-Quran ketimbang kita semua Para sahabat lebih tahu, para tabi'in lebih tahu, para tabi-tabi'in lebih tahu. Kalau kita mengatakan hadis ini sampai kepada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, maka kita wajib memahami bahwa para muhadis itu mereka tahu bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa Imam Syafi'i Rahimahullah taala sampai menelaah hadis yang berbunyi Ya Aba Umir Mada Fa'ala bin Ugair Dia menelaahnya satu malam Semalam suntuk sampai datang waktu subuh Sampai dia mengeluarkan seribu istimbat dari hadis tersebut karena dia meyakini para ulama hadis tidak akan melihatkan hadis ini kecuali di dalamnya ada hikmah dan pelajaran yang sangat agung. Maka ahli sunnah menetapkan kaidah bagaimana sunnah dengan Quran. Maka sunnah yang sahih tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan bukan pakai kaidah akal ya. Karena tentunya sunnah ini menjabarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dijabarkan oleh sunnah, kita tidak bisa mengamalkan Quran. Kita lihat bagaimana kita sholat, penjabarannya dalam sunnah. Bagaimana kita zakat, penjabarannya dalam sunnah. Bagaimana kita menunaikan ibadah haji, penjabarannya di dalam sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Imam Syafi'i rahimahullahutala ta'ala sebagai gurunya, ketika muncul aliran ini, ketika muncul syubhat ini, di mana mereka mengatakan, apabila disebutkan hadis, maka mereka mengatakan cukupkan bagi aku ini Quran. Maka para ulama mengatakan jika ada orang yang seperti ini ketika disampaikan kepadanya hadis lalu mereka mengatakan cukup bagiku adalah Quran maka ketahuilah bahwa dia adalah orang zindik orang yang akan terjerumus kepada kekupuran akan terjerumus kepada kesesatan dan ini adalah sangat jelas ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang ya dikatakan kepadanya ini hadis lalu dia mengatakan cukup bagiku adalah Quran. Maka ketahuilah bahwa dia adalah orang zindik. Jadi ketahuilah bahwa dia adalah orang orang zindik. Artinya orang yang akan cepat terpeleset kepada kekupuran. Ya. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya ya, hadis, lalu dia mengatakan aku tidak dapatkan di dalam ayat Al-Quran, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang sindik. Maka tanyakan kepadanya, dari mana kamu itu ruku dan sujud ketika sholat? Dari mana kamu membaca Al-Fatihah ketika kamu sholat? Dari mana kamu itu membaca surat ketika kamu itu sholat? Kenapa kamu itu duduknya seperti itu ketika salat? Adakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran? Kalau dia tidak mendapatkannya, lalu melakukannya, lalu dari mana kamu melakukan salat seperti itu? Maka itu disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anda menolak hadis yang mengatakan Inna Allah yabsutu yadahu fil lail liyatuba musi'un nahar karena Anda berdalil dengan ayat laisa kami syai'un bahwa semul basir. Kenapa Anda menolak hadis ini dan menggaibkan hadis ini? Karena Anda melihat ayat laisa kami syai'un bahwa semul basir tidak bertentangan hadis ini. Tetapi kita harus mengatakan, ketika menetapkan sifat tangan bagi Allah Ta'ala, maka kita pahami, Laisa kami syai'un wa basir. Bukan mendoibkan hadis ini dengan ayat yang tadi. Tetapi pahami hadis ini dengan ayat yang tadi. Bukan mendoifkan hadis ini dengan ayat yang tadi. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mengatakan, Abi wa abu kapit. Nah. Jadi bapakku dan bapamu di neraka. Lalu, kenapa anda itu menolak hadis ini? Kita katakan bahwa hadis ini Nabi SAW dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Karena tidak ada perkara yang tahu dari perkara yang gaib kecuali Allah Taala memberi apa mengasih tahu. Dan itu diantaranya dari para rasul yang dikasih tahu. Bukankah Nabi SAW mengetahui bahwa penghuni kubur sedang diadab dan Nabi SAW tidak meneropongnya dan Nabi SAW tidak menggalinya dari mana? Beliau adalah dikasih tahu. Dan kita tahu bahwa perkara yang gaib adalah perkara adab kurub adalah perkara yang gaib. Kenapa tidak dilakukan hadis ini? Nah, ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala karena kita tahu dalam surat jin dan dalam ayat yang lain bahwa di antara para rasul ada yang sebagiannya dikasih tahu tentang perkara-perkara goib. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ihwatu iman yang dirahmati Allah taala satu manhaj yang keliru menolak hadis dengan ayat Quran. Tetapi yang benar semestinya menafsirkan Quran dengan hadis. Walaupun sangat sedikit menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan hadis dengan Quran. Oleh sebab itu Imam Yahya Ibnu Kasir berkata, Al-Quran ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Quran. Bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran. Dan itu nyata. Silakan kita lihat. Anda menunaikan wudhu dari mana kita bisa wudhu dengan wudhu yang sempurna? Dari hadis. Anda akan melakukan sholat. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kaum muslimin bisa tahu? Bahwa takbiratul ihramnya begini, cara mengangkat tangannya begini, cara menyimpan tangannya begini, cara rukunya begini, cara sujudnya begini, itidalnya begini. Apa yang dibaca dari mana? Dari hadis maka sangat jelas zindiknya orang yang tidak mengamalkan hadisnya. Dan dengan memakai sistem seperti itu ya. Dan itu sistem yang dipakai oleh apa orang-orang Rafidhah, orang-orang Mu'tazilah ya. Jahmiyah, Jahab bin Safwan laknatullah. Nah, ini mulai syubhat ya. Kepada ranah yang dinamakan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat syubhat mereka membuat kerancuan. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ahli sunnah punya manhaj yang jelas. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh Islam kepada Islam tentang hakikat mencacati Islam adalah bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai hujah di dalam akidah. Sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim terpedaya dengan kaidah ini. Ingat, tiada ada, tidak ada seorang ulama pun dari sepanjang sejarah dari mulai para sahabat, para tabiin, para tabu tabiin dan imam yang empat termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyusun kita risalah Salah satunya membantah kepada orang yang mengatakan bahwa perkara akidah itu adalah tidak bisa dengan hadis ahad. Para ulama membahas tentang penamaan mutawatir ahad adalah bukan dalam sisi hadis itu adalah sebagai hujah atau bukannya. Tetapi hadis itu ditinjau dari sisi banyak dan sedikitnya dari sisi jalan yang meriwayatkannya bukan dari sisi hujahnya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini juga adalah berupa subhat ya, yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian ihwatu iman yang dirahmati Allah taala di antara syubhat yang perlu kita waspadai bahwa sebagian orang mengukur kesahihan hadis dengan akal ataupun dengan penelitian ilmiah. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala penemuan ilmiah jika seandainya cocok dengan hadis ataupun cocok dengan Quran maka penemuan ilmiah ini adalah bukan sebagai bukti dalil tentang kebenaran hadis ataupun kebenaran Al-Quran secara nyata Kenapa ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab penemuan ilmiah satu ketika akan berubah. Maka apabila dijadikan sebagai sumber rujukan benarnya Quran ataupun benarnya hadis, kebenaran hadis, kebenaran Al-Quran tidak perlu sebenarnya kepada penemuan ilmiah. Walaupun jika orang meneliti penemuan ilmiah lalu sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala memang terkadang membawa keimanan dan menambah keimanan seseorang. Tetapi ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Terkadang metode ini adalah membahayakan. Dikarenakan penemuan ilmiah itu orang terkadang berubah satu saat kepada saat yang lain. Maka akan menjadikan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah nisbi. Tidak dalam kebenaran mutlak. Tidak dalam kedam Dan setiap saat maka oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Perlu dihindari metode ini juga Adalah metode yang keliru Jadi metode yang keliru Metode yang tidak benar Dalam menelaah tentang kesohihan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam nah, Kaum muslimin Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala Para pendengar Radio Roja Yang semoga Allah Ta'ala kita merahmati kita semua Maka di sini di antara poin-poin yang sangat berbahaya yang harus kita waspadai tentang syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Poin yang terakhir yang perlu kita waspadai dan ini adalah syubhat yang mungkin kita juga kadang terbawa bahwa kekeliruan salah seorang muslim dinisbatkan untuk mencacati Islam dan ini perlu dipahami hari ini. Ikut iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin, perlu saya jelaskan beberapa poin contoh yang nyata hari ini. Salah satu contoh, kasus apa yang dinamakan dengan terorisme. Walaupun dalam penuntasan tentang apa yang disebut dengan terorisme, ini terjadi standar ganda. Karena yang melakukan teror di dunia ini hari ini adalah tidak bisa dinisbatkan kepada kaum muslimin. Karena yang melakukan teror di muka bumi ini adalah sangat banyak sekali dilakukan oleh orang-orang kafir. Dilakukan bukan non-muslim sebagaimana kita mengetahui apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Rohingya, di Chechnya, kemudian di Bosnia dan sebagainya Kemudian juga sebagaimana apa yang terjadi di negara kita ini, teror-teror yang terjadi di Papua, teror-teror yang terjadi di tempat lain, maka ini terjadi teror. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, jika ada sebagian kaum muslimin yang melakukan bentuk teror, yaitu menamakan jihad padahal bukan jihad, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, tidak boleh kita mencacati Islam karena Islam tidak mengajarkan kedoliman. Walaupun Islam mengajarkan jihad di jalan Allah Ta'ala memerangi orang-orang kafir, tetapi memerangi orang kafir dengan manhaj yang ada di dalam ayat Al-Quran dan manhaj yang ada dalam sunnah Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dalam sepanjang sejarah peperangan maka itu adalah membawa kedamaian, membawa ketentraman menciptakan kedamaian dan menciptakan ketentraman tidak menjadikan kerusakan kemudian sisi yang kedua kita berikan contoh bahwa terkadang sebagian kaum muslimin melakukan kekeliruan maka dinisbatkan kekeliruan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan bentuk pernikahan ataupun nikah lebih dari satu. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adanya sebagian orang yang menelantarkan seorang wanita ketika melakukan masna, maka tidak menunjukkan bahwa syariat ta'adud, bahwa syariat nikah adalah tidak indah di dalam Islam dan tidak membawa kemaslahatan bagi manusia. Tetapi yang perlu kita betulkan adalah orang yang mengamalkan lalu tidak mengikuti kesempurnaannya. Demikian juga ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam sisi-sisi yang lain, ada sebagian orang yang mendakwahkan sunnah ini bersikap keras, ahlaknya buruk, maka tidak mencacati hakikat sunnah, hakikat dakwah salafiyah, hakikat dakwah Islam. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas akidah yang lurus, di atas ibadah kepada Allah Ta'ala, di atas ahlak yang mulia. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak boleh kita seorang mukmin terbawa dengan rekayasa-rekayasa musuh. Ketika dimunculkan sebuah kekeliruan di media, lalu kita mencacati dinul Islam sampai sebagian wanita menyengaja mengingkari hal ini lalu menunjukkan kehinaannya dengan membawa postur-postur seperti sampai umpamanya kaum wanita melakukan hal seperti itu, maka itu adalah tidak boleh. Sebab jika melakukan hal-hal yang membawa menghina Islam, maka akan menyeret kita kepada kekupuran, tanggalnya keimanan kita, hilangnya keimanan kita. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa yang dimunculkan dan dibesarkan oleh musuh-musuh Islam, dalam kategori mencacati Islam, maka kita adalah harus mewaspadai. Seperti kasus yang berkaitan dengan terorisme. Kita harus memahami dua sisi. Bahwa Islam mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan ketentraman. Dan Islam mengajarkan jihad, salah satunya adalah untuk menciptakan kedamaian, menciptakan ketentraman. Dan demikian juga ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa kita harus paham bahwa kasus terorisme ini adalah tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang yang tidak paham kepada hakikat Islam. Tetapi sesungguhnya di sana dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang lebih besar, lebih dahsyat ketimbang yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak paham kepada kesempurnaan Islam. Demikian juga dari sisi-sisi yang lain. Hal apa yang saya sampaikan ini adalah bukan kesempurna artinya bukan keseluruhan yang berkaitan dengan poin-poin syubhat, tetapi mengenalkan yang wajib kita mewaspadai, wajib kita mencermatinya dan saya pun belum menjawab semua syubhat ini dengan secara terperinci, tetapi baru kita mengenalkan dan bagaimana sesungguhnya Islam, syariat Islam, dinul Islam yang wajib kita jaga dari rekayasa musuh, dari tangan-tangan kotor yang mereka membuat rekayasa agar tergelincirnya orang-orang yang beriman kaum muslimin hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan meyakini kesempurnaan dinul Islam dan Islam akan mendatangkan kemaslahatan. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan bentuk-bentuk rekayasa musuh Islam kepada kita semua agar kita setidaknya berhati-hati dan kita e, membuat tameng agar kita bisa waspada. Wallahu taala alam. Terima kasih kami ucapkan jazakallah kelahiran pada Al atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat. Semoga uh, menjadi informasi dan uh, wacana yang terbaik yang kita dapatkan di pagi menjelang siang hari ini dan menjadi upaya bagi kita untuk membentengi kaum muslimin dari berbagai syubhat yang mencacati keindahan syariat Islam. Saudara kus iman dimanapun Anda untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang saya sampaikan tadi. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon terlebih dahulu. Enam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana, Pak? Pak Agus dari Solo. Pak Agus di Solo, Pak. Ya, silakan Pak Agus. Nah, begini Ustaz. Ya. Seandainya uh, orang yang hidup di negara Islam yang uh, eh, tegaknya hukum Islam ada orang yang berzina, tapi berzina itu tidak menginginkan. Bagaimana Pak? Dilaporkan kepada yang uh, bersangkutan kepada pihak hukum Ustaz. Mm -hmm. nah, apakah cukup uh, uh, tobatnya dengan tobat kepada Allah saja tanpa uh, di dapat hukum di dunia ini? Iya. Itu saja Pak Agus. Nah, terus selanjutnya Pak masalah uh, uh, ya. Halo bapak. Nah, silakan Ustaz, uh, pertanyaan dari Pak Agus tadi. Oh iya, berkaitan dengan seorang pelaku zina ya. Apabila dia melakukan zina dan tidak ditegakkan kepadanya hukum zina karena dia berada di satu negara ataupun satu tempat yang tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh maka kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha ya. dan dia beriltizam berakad, berazam untuk meninggalkan perbuatannya tersebut ya. dan untuk menghindari perbuatan tersebut kemudian wajib baginya adalah mengikuti dengan kebaikan-kebaikan dengan bentuk-bentuk to'at dan melaksanakan sholat-sholat sunnah dengan melaksanakan saum-saum sunnah bersodakoh dan sebagainya maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya kepadanya insya Allah Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan Demikian untuk Pak Agus di Solok Semoga bermanfaat Kita angkat kembali dari telepon untuk yang kedua Silakan 0218236543 6 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan dari mana Pak? Saya Ahmad Pak dari Narogong Silakan Pak Ahmad Ustadz, bagaimana menurut Ustadz apa namanya teroris-teroris yang mengacaukan di Indonesia? Menurut kata Mas Syariat, apakah mereka ini e, mewakili Islam atau memang musuh Islam? Karena kalau saya lihat mereka mengatasnamakan Islam tapi jelas bertentangan. Negara kita ini kan negara damai. Mereka orang-orang muslim itu ada dalam perjanjian perlindungan. Dan mereka mengatasnamakan jihad tapi tidak e, mendapatkan izin dari pemerintahan kita. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Agus, silakan Ya, pertama saya tidak akan mengomentari apa yang ada dalam arti keabsahannya. Karena perlu kita ketahui bahwa terkadang e, sebuah kejadian itu tidak mutlak dilakukan oleh orang yang menyimpang dari kelurusan agama ini. Hmm. Tetapi wajib kita pahami bahwa kejadian-kejadian yang ada terkadang itu adalah berupa rekayasa dari musuh-musuh Islam. Karena ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa musuh-musuh Islam ya, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani mereka tidak mampu secara langsung menghancurkan umat Islam ya dan mereka tidak akan mampu menghancurkan negara-negara Islam secara langsung maka oleh sebab itu mereka membuat ya kejadian-kejadian dan membuat rekayasa-rekayasa yang itu mungkin dinisbatkan kepada kaum muslimin ataupun melalui tangannya orang-orang ahlu bidah. Nah oleh sebab itu kalau saya ditanya tentang kejadian satuannya Maka saya tidak bisa memastikan bahwa itu adalah dinisbatkan kepada satu kelompok Ataupun dinisbatkan kepada orang tertentu Dengan mutlak bahwasanya dia melakukannya adalah karena tujuan itu tetapi dari sisi yang kedua, jawabannya adalah apabila dilakukan oleh orang yang mengaku bahwa itu adalah jihad, bahwa itu adalah bagian dari Islam, bahwa itu adalah bagian dari penegakan syariat Islam, maka sesungguhnya itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak benar. Karena jihad di dalam Islam punya kaidah, ya. Kemudian bagaimana kita berdakwah dan menegakkan syariat Islam ini kita punya kaidah punya tuntunannya apa yang dijelaskan oleh Nabi Wasallam apa yang dijelaskan oleh para sahabat apa yang merupakan bimbingan para ulama kepada kita bahwa apa yang dilakukan seperti kejadian-kejadian hari ini jika itu benar dilakukan oleh orang yang menisbatkan kepada Islam maka itu sesuatu yang menyelisih Islam bahkan itu hakikatnya adalah tidak menegakkan syariat Islam tidak ingin menegakkan syariat Islam tidak ingin menegakkan daulah Islam karena tentunya Islam tidak mengajarkan dakwah seperti itu dan Islam tidak mengajarkan jihad seperti itu. Tidak ada jihad seperti itu dan tidak ada penegakan syariat seperti itu. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, dua sisi yang tadi di mana kaum muslimin harus mencermati dan harus berhati-hati dikarenakan terkadang apa yang terjadi adalah berupa rekayasa. Ima itu adalah berkaitan dengan suasana politik di mana banyak orang yang memiliki kebutuhan demi satu kebutuhan maka membuat kebutuhan yang lain. Dan kita ketahui dalam sepanjang sejarah bagaimana kisah Naji mereka dibunuh dan saling membunuh kemudian masuknya orang-orang Yahudi ke negeri Palestina dan kita tahu dalam sepanjang sejarah hal seperti ini dan tentunya ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua adalah mengajarkan dinu Islam apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman salaful ummah bahwa kita memahami menegakkan Islam bukan dengan cara seperti itu tetapi dengan dakwah yang baik dakwah yang benar menyeru kepada tauhid menuju kepada Islam dengan menegakkan hujah di tengah manusia wallahu taala alam Nah demikian untuk Pak Ahmad di Narogong semoga bermanfaat jawaban yang sampaikan. Kita angkat untuk penelpon ketiga sudah ada Ibu Andri di Karawang. Silakan Ibu. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah ini saya bisa masuk ini baru sekarang. Silakan. Iya, Bu. Hmm. Silakan. Uh, yang ingin saya tanyakan begini, uh, saya adalah pengajar di perguruan tinggi iya. uh, yang mengajarkan tentang kewarganegaraan dan Pancasila. Hmm, iya. Eh, saya sendiri merasa bahwa memang kita harus uh, selalu me, uh, apa me, mematuhi ataupun namanya menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis ya namun eh, dalam pengajaran Pancasila, karena memang saya basicnya dari pe, eh, kewarganegaraan ini, di mana ideologi Indonesia ini ada Pancasila, apa eh, bagaimana sebaiknya atau apa yang harus saya selalu eh, ungkapkan kepada mahasiswa saya, kepada anak didik saya, karena saya sangat hakul yakin dengan uh, Al-Quran dan hadis yang memang menjadi panutan atau acuan kita dalam ber, uh, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Mohon uh, saran dan uh, masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Uh, mungkin uh, sebagian jawabannya Ibu bisa langsung uh, apa menelepon ya insyaallah nanti ke telepon saya. Uh, iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dalam poin ini yang wajib kita pahami bahwa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruh sisi aspek kehidupan. Yang wajib kita pahami bahwa jika kita mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi berbagai bentuk kedamaian dan bentuk ketentraman Bahkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hatta apabila kita bertetangga dengan orang kafir, dan orang kafir berada di sekitar kita, maka sesungguhnya Islam telah memberikan jaminan kedamaian dan jaminan ketentraman kepada orang-orang kafir. Karena tentunya apa yang dinamakan dengan kafir dimi, kafir yang menunaikan jizyah, ya, ke negara Islam, maka dia berhak hidup dan bertetangga dengan kaum muslimin di sekitarnya. Dia berhak untuk menunaikan agamanya. Dan ini adalah merupakan keagungan yang ada dalam dinul Islam. Menjaga darah manusia apabila dia bisa menjaga kehormatan dinul Islam dalam arti walaupun dia kafir tetapi dia berada dalam kekuasaan negara Islam maka diberikan kedamaian dan kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia terutama hak asasi manusia yang berkaitan dengan enam hal yang pertama adalah jiwa ada seluas Islam yang berbicara tentang hak nyawa, hak darah kalau kita berbicara tentang harta, adakah pengaturan tentang hak kepemilikan harta yang seperti dinul Islam? Kalau kita berbicara tentang keturunan, adakah pengaturan dan hak keturunan yang seluas dengan Islam? Kemudian apabila kita berbicara tentang akal, adakah seluas yang seperti apa yang di dalam Islam? Dan apabila kita berbicara tentang yang berkaitan dengan ya, keturunan, maka Islam berbicara tentang keturunan. Dan apabila berbicara tentang kehormatan, maka Islam telah berbicara tentang kehormatan. Jadi kita bisa mengajarkan Al-Quran dan bisa mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman bangsa ini. Bahkan wajib diyakini oleh kaum muslimin dengan seyakin-yakinnya tidak ada satu syariat, tidak ada satu tuntunan yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman yang meliputi kesempurnaan Al-Quran yang bisa meliputi kesempurnaan Al-Quran dan ini adalah yang harus dicamkan dan tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala nasihat saya kepada ibu dan yang lainnya pelajarilah dinul Islam dengan sesempurna mungkin maka anda akan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan itu semua tadi. Maka saya hanya menasihatkan, pelajarilah Islam, pelajarilah Al-Quran, dan pelajarilah sunnah Nabi SAW. Maka Anda akan men bisa menjawab dan akan bisa bersikap dalam setiap saat dengan sikap yang benar. Adapun sepotongan dari jawaban saya, maka itu tidak akan menjawab semuanya. Tetapi tatkala kita mau belajar dan untuk belajar terus maka Anda akan mampu menjawab dalam setiap saat dan mampu untuk bersikap dalam setiap saat dengan jawaban yang benar, dengan sikap yang benar. Wallahu taala alam. Baik, demikian untuk Ibu Andri di Karawang. Semoga bermanfaat jawaban yang saya sampaikan. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat dari uh, pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, mohon penjelasan tentang hakikat dari kesempurnaan Islam karena ada syubhat yang menjelaskan bahwasannya ketika Islam diturunkan ke muka bumi dan di dicontohkan oleh uh, diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uh, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka pada tingkat ini Islam sempurna dan benar secara mutlak akan tetapi apa yang diaplikasikan eh, aplikasikan oleh para sahabat Nabi itu tidak sesempurna apa yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak mengandung kebenaran secara mutlak. Karena pemahaman manusia yang memiliki kodrat yang tidak sempurna, maka setelah ini konsep Islam harus e, diteruskan oleh imam-imam mustahid dengan sumber Al-Quran dan hadis yang sudah tentu tidak sempurna karena istihad tidak melahirkan kesempurnaan sehingga kita mengetahui lahirnya berbagai madhab di dalam Islam yang menunjukkan bahwa tidak sempurnanya uh, konsep uh, tetapi sekaligus menunjukkan fleksibilitas Islam Eh, yang ada saat ini sehingga kita tidak boleh uh, kaku dan ngotot untuk uh, secara zahir uh, melaksanakan satu hadis atau satu ayat dari Al-Qur'anul Karim. Mohon penjelasan dari syubhat ini, Ustaz. Uh, ini memang syubhat ya dan jawabannya hmm. sangat singkat Insya Allah Bahwa usul, qawaid, obawabid layatagoyar, yatagoyar bahwa kita harus memahami bahwa pokok-pokok dinul Islam dan kaidah-kaidah dinul Islam dan dobit-dobit yang ada dalam dinul Islam berupa dalilnya, sumbernya, asasnya itu tidak akan berubah. Tetapi yang mungkin mengikuti, bukan mungkin artinya, tetapi yang akan berubah adalah yang berkaitan dengan wasilahnya. Yang itu di bawah kaidah-kaidah umum adalah wasailnya. Adalah berkaitan dengan poin-poin yang berkaitan dengan sisi-sisi lain. Yang itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Nah, tiba-tiba iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh umpamanya. Pernikahan. Ya. Sebagai syarat pernikahan adalah ada wali, kemudian ada saksi, kemudian di dalamnya ada mahar, kemudian ada ijab kabul. Paling tidak berkumpul itu ketika orang menikah. Dan apabila orang melakukan ini maka sah pernikahan ini. Maka sah pernikahan ini. Maka ini tidak akan pernah berubah ya dalam dalam hukum Islam bahwa apabila nikah maka dengan wali. Maka tidak bisa sekarang karena wanita itu sekarang banyak yang berkuasa, maka sekarang walinya wanita umumnya. Tidak bisa gitu. Tidak berubah. Tetapi apabila berkaitan dengan apa yang diperlukan manusia hari ini, umpamanya dibikin catatan sipil bahwa sipulan ini istrinya sipulan karena mungkin sekarang berbeda bahwa orang berpindah-pindah dengan nyata, bahwa istrinya ke satu tempat gitu. ya. Kemudian akan keluar negeri, apakah betul ini istrinya atau isi orang gitu. Maka dibuktikan dengan tulisan. Dibuktikan dengan tulisan. Hak untuk hak istri, hak waris diakui bahwasanya ini adalah hak istri. Tetapi dalam hukum Islam orang ada tulisan ataupun tidak ada tulisan, kalau itu istrinya tetap dia dapat waris. Kalau itu adalah istrinya. Tetapi karena telah berubah, umpamanya sekarang keimanan orang merendah. Gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan perpindahan tempat, kemudian pencatatan jumlah orang dan sebagainya, pencatatan umpamanya dalam sipil, Nah, hal yang seperti ini, apakah ini menyelesaikan Islam? Apakah ini termasuk tambahan dalam Islam? Tidak, tidak termasuk tambahan dalam Islam. Dan tidak termasuk bid'ah di dalam Islam hal yang seperti ini. Sebab ini berkaitan dengan maqasidu syar'i, tujuan dari syariat yang merupakan kaidah umumnya. Seperti penjagaan kepada hak, penjagaan kepada keturunan, maka terkadang sekarang tidak terjaga itu kecuali dengan adanya tulisan maka tulisan-tulisan seperti ini ada. Umpamanya sekarang zakat, ya zakat tetap. Umpamanya apa? Nisabnya segini, dikeluarkannya segini, asnafnya segini tidak akan berubah. Dulu tidak ada baitul malnya, tidak ada lembaganya, sekarang ada lembaganya. Maka lembaganya itu tidak merubah kepada usul Islamnya. Tetapi bahwa bitnya, bahwa Islam menjaga Oh ini asnafnya diketahui. Orang miskin itu ada ada cirinya umpamanya ada ada bukti kalau orang miskin itu disebutkan karena orang sekarang banyak berdusta umpamanya. Maka bagaimana? Ada catatan dari sipil umpamanya, dari RT-nya, RW-nya, kepala desanya, telurahnya camatnya ini miskin. Hal seperti ini dibolehkan dalam Islam. Jadi hal ini dibolehkan di dalam apa? Di dalam Islam. Ini adalah berupa wasilahnya yang itu sesuai dengan makosidu syariah. Bahkan sekarang umpamanya talak gitu. Talak. Ya. Talak itu apabila orang mengatakan kamu cerai, sah talaknya. Tetapi ketika telah rusaknya iman orang hari ini, maka bagaimana kalau talak itu ada tausiknya, ada buktinya bahwa dia telah ditalak? Kenapa? Karena terkadang terjadi ketika kokodi bingung si wanita mengatakan udah tiga kali suaminya belum katanya ah enggak saya baru satu kali itu maka perlu dengan apa tauhid artinya bukti dan ini semuanya makasih syariah jadi kalau ini bisa berubah dalam arti mengikuti zaman kondisi dan ini tidak merubah karena makasidnya telah ada dan wasilah-wasilah ini tidak boleh bertentangan dengan kaidahnya gitu dengan kaidahnya jadi imam yang empat para sahabat, para tabiin, para tabiin sampai ulama hari ini tidak pernah merubah kaidahnya ini. Walaupun masalah ada isi hari yang berbeda ya, tetapi tidak merubah usulnya. Tidak merubah kaidah usulnya ya. Nah, iman yang dirahmati Allah taala seperti perjual belian. Sekarang umpamanya riba dulu riba itu hanya riba fadl umpamanya atau riba nasi'ah jadi riba qadar, riba nasiah juga hanya dalam asnaf yang tadi gitu kan. Usulnya gitu. Seperti apa umpamanya e, menjual emas dengan emas dilebihkan. Ya, atau mungkin nasiah umpamanya emas saya hari ini yang kamu besok gitu. Itu nasiah gitu. Nah, sekarang riba itu umpamanya ini tidak ada di Indonesia riba ini dan bahkan mungkin hampir tidak ada gitu atau jarang lah ada kalaupun ada maka riba nasiah ini dalam riba korot riba dalam sistem peminjaman gitu. Kaidahnya ada. Tapi dalam satu tempat berkembang dan satu tempat tidak berkembang gitu. Dan ini yang dimaksud. Saya kira bagi orang yang menelaah tentang kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih akan memahami di mana yang dimaksud berubah itu bukan dari sisi usul kaidah agamanya ini, tetap aja yang dimaksud dengan Quran, Sunnah, Ijma, Kias gitu kan. Ini usulnya empat gitu. Kemudian kondisi-kondisi yang ada, penemuan-penemuan yang ada ditimbang dengan ini. Dan kemajuan zaman hari ini. Umpama, nah inti dari dakwah apa? Sampai gitu kan. Menyampaikannya apa? Ngingkik mungkin, ngingkik itu berjalan langsung sampaikan ke rumahnya. Kemudian apa? Dengan tulisan, Kemudian apa? Dengan televisi, dengan radio, yang penting sampai. Sebab intinya bukan bikin radio, bikin televisinya. Bukan jalannya yang diperintahkan. Yang diperintahkan awalnya adalah sampaikan. Jadi kita harus paham. Kalau bikin radionya, bikin televisinya tidak beda. Kenapa? Bukan perkara yang merupakan tadi. Agama itu hanya memerintahkan sampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Tergantung kondisi. Dulu umpamanya menyampaikannya adalah berjalan langsung selamanya. Kenapa? Karena belum ada elektro apa wasilah sekarang. Ketika ada wasilah mungkin saya menyampaikan poin ini terdengar di seluruh dunia. Dan sampai dakwah ini, alhamdulillah, pahalanya pun sekarang berubah gitu dengan banyak orang. Walaupun mungkin pahala kalau kita berjalan langsung berbeda. Jadi kaidah-kaidah gitu yang perlu kita pahami sehingga kita tidak boleh apa dengan syubhat orang seperti ini kita terbawa sangat mudah sekali sebenarnya sangat mudah sekali sebenarnya ya, dengan sistem yang ada tidak akan berubah kemajuan zaman ini maka Imam Syangkiti rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Ba'ul Bayan ketika menjelaskan surat yang ke-17 ayat yang 9 Inna hadal Qur'an yahdi lilatihi akwam. Sesungguhnya Quran ini akan menunjuk kepada jalan yang lurus. Beliau mengatakan satu kaidah at-taqaddum la yunafi as-sabat wa sabatu la tunafi taqaddum. Kemajuan zaman tidak akan bertentangan dengan komitmen kepada agama ini dan komitmen kepada agama ini tidak bertentangan dengan kemajuan apa? zaman. Wallahu taala Terima kasih atas jawaban yang sampaikan Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat Selanjutnya dari Pak Roni di Sumatera Utara yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Apakah benar pernyataan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi itu bukan manusia biasa Beliau adalah seorang uh, hamba Allah yang maksum Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa Lalu bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Kita saya sebagai orang awam dan bagaimanakah cara kita e, meniru dan mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita hanya e, sekedar sesuai dengan kemampuan kita saja atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Taala, ini tentunya syubhat juga, tetapi ini juga syubhat yang ringan insya Allah. Bahwa betul bahwa derajat hakikat keimanan itu tidak akan sama antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkatan ibadahnya tetapi hakikat apa yang diyakini oleh Nabi SAW adalah kita akan bisa mengikutinya dan hakikat apa yang diperbuat oleh Nabi SAW tentang kaifiyah adalah sangat jelas karena tentunya Nabi SAW telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungguh telah terdapat dalam diri Nabi SAW uswah yang baik jelaskan dalam surat Al-Ahzab sangat jelas kepada kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man tawaddu'ana wa wudu ihada." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, "Shallu kama ra'aitumuni usalli salatlah kamu seperti aku salat." Dan para sahabat itu sampai mencontoh bagaimana melihat, mengintai wudhu Nabi SAW. Uh, Utsman bin Affan mengajari para sahabat yang lain bagaimana wudhu, mengajari para tabi'in. Abdullah bin Said mengajari para sahabat yang lain dan mengajari para tabi'in bagaimana wudhu. Dan demikian. Jadi kita bisa mencontoh Nabi SAW bagaimana beliau menyapa istrinya, bagaimana beliau menyapa pembantunya, bagaimana beliau menyapa putra dan putrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang kafir. Ini semuanya kita bisa menirunya karena telah dijelaskan dalilnya oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi benar kalau dari sisi apakah derajat keyakinan kita sama dengan keyakinan Nabi SAW maka tentunya dalam hal ini tentunya tidaklah akan sama Jangan antara kita dengan Nabi Sallam, antara kita dengan orang lain pun akan berbeda. Antara orang awam dengan orang alim akan berbeda karena tergantung ilmu yang sampai kepadanya. Kalau dalam derajat tingkat yang dinamakan ainul yakinnya, hakikat keyakinannya, hakikat kehusuannya, hakikat ketawakalannya, maka itu tidak akan sama. Tetapi apa yang diimani oleh Nabi SAW kita bisa mengimaninya. Apa yang diperbuat oleh Nabi SAW kita bisa berbuatnya. Dan itu yang dimaksud diperintahkan <coughs> oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan Subhat ini intinya adalah agar kita tidak mencontoh Nabi SAW, agar kita mengikuti perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan ini adalah tujuannya menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW. Maka perhatikanlah, ini adalah sebuah subhat. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Roni. Kita angkat dari telepon kembali. Sudah ada Pak Iwan di Medan, Sumatera Utara. Kembali silakan Pak Iwan. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan silakan Anda bisa bertanya secara langsung untuk di siang hari ini melalui telepon 0218236543 dan kita coba untuk sapa kembali berikut ini 6. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Uh, Pak Jufri di Bintaro. Pak Jufri Rizal, silakan. Uh, saya mau bertanya kepada Ustaz. Apakah yeah. Iya. termasuk subuhat suci yang pernah... Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya Bapak. Oh iya. Iya, silakan Pak. Mau bertanya kepada Ustaz. Iya, silakan apa termasuk sebuah tiga pernah saya dengar waktu kecil sampai kan apa sekarang ini kita. Jadi antara Israel dan Palestina sekarang ini apakah betul kain itu akan sampai hari kiamat eh sampai akhir zaman tidak akan berhenti itu saja iya itu saja pak nah kurang kedengar apa iya baik uh, pertanyaan yeah. Bapak tadi yeah. beliau mendengar syubhat uh, atau ini adalah uh, termasuk syubhat atau bukan beliau sampaikan begitu bahwa Israel dan Palestina sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai permasalahannya. Bagaimana saya memberikan penjelasan? Ya. Itu tidak ada dalilnya kalau berkaitan dengan masalah Israel dengan Palestina ya dan itu tidak betul. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala uh, apa e, membebaskan kaum muslimin dan mengembalikan tanah kaum muslimin. Tetapi yang ada dalilnya adalah bukan berkaitan dengan Palestina ataupun Israel yang ada di sananya. Tetapi yang ada di dalam dalil bahwa peperangan antara Yahudi dengan kaum muslimin akan tegak sampai hari kiamat itu. Itu adalah benar. Sebab berdasarkan ayat yang tadi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum walan tardu angkal yahudu sorohat nasara hatta tatabi amilatahum sampai dalam hadis dikatakan la taqumu hatta yuqatilal al yahud tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga apabila orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon ataupun batu-batu, maka pepohonan akan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim hadal Yahud uktuluh." Tetapi tidak berkaitan dengan masalah e, tanah Palestina karena itu tidak ada dalil secara khusus bahwa itu akan e, terjadi sampai hari kiamat Allah taala Nah, demikian untuk uh, Bapak uh, yang bertanya tadi. Kita angkat dari telepon untuk yang berikutnya. Sudah ada Ibu Azina di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azina. Azina. Ya. Saya menanyakan mengenai simpan pinjam ya. Uh, kami di uh, RT ini kan ada arisan ibu-ibu ya. Hmm. Ini 20 ibu kumpul arisan itu. Arisan pertemuan silaturahmi dalam eh, pertemuan itu kami mengadakan satu simpan pinjam. Pertama kali kita harus menyertakan modal lima puluh ribu satu orang gitu. Yeah. Iya. Kumpul satu bulan mungkin satu juta ini dipinjamkan ke anggota Mungkin anggota pinjam 500 ribu nanti anggota mengembalikan eh, tiap uh, sebulan 110 ribu nanti lima bulan eh, uh, 550 ribu hmm. itu berjalan selama satu tahun nanti setelah uh, akhir tahun atau bulan puasa kita bagikan semua itu uh, hasilnya sama uh, simpannya kita bagikan semua untuk anggota apakah ini termasuk riba gitu hmm itu aja. Terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam Kalau seperti ini ya tidak boleh Bu, itu termasuk riba kalau simpan pinjam ya. Kelebihan tadi itu hmm. tidak boleh ya. Hmm. Tidak boleh kecuali uang yang dikumpulkan tadi dijadikan modal oleh peminjam itu. Hmm. Jadi kalau di tadi uang 500 ribu dijadikan modal untuk dia berdagang. Lalu ya pihak apa tadi uh, yang berkumpul ataupun pihak orang yang berkumpul arisan itu yeah. ya apa membagi hasil dari hasil uh, eh, modorobahnya hasil uh, uang yang dipinjamkan itu sebagai modal lalu mendapatkan bagian maka itu tidak mengapa namanya modorobah tetapi kalau tadi itu namanya tidak boleh dan itu termasuk riba. Wallahu taala alam. Dan penjelasan secara detail untuk uh, mm -hmm. muamalah insyaallah dengan ya, Ustaz ya, Irwandi ya. insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Nah, ya, terima kasih atas interaksi Ibu Azimah di Jakarta tadi. Kami berikan kesempatan untuk telepon yang berikutnya. Naam. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Lubis di Bogor, Pak. Silakan Pak Lubis. Saya minta pendapat Ustaz. Iya, Pak. Yang belajar Al-Quran dan hadis, kenapa selalu dikatakan sesat? Menurut orang-orang yang berpaham pemahamannya kayak orang-orang Halo Bapak, mohon maaf uh, ada feedback Pak, dikecilkan monitornya, uh, radionya. Ya, silakan. Ya, kita yang belajar Al-Qur'an dan hadis, Pak lalu dikatakan sesat dengan orang-orang yang ahlul bidah begitu. Hmm. Kenapa bisa sampai begini gitu? Jadi kita dikatakan orang yang belajar sesat terus Pak. Iya. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Bapak iya. atas ya. interaksinya. Ya. Silakan Ustaz. Uh, eh, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala Ada tobi'ah Ini adalah merupakan tobi'ah Yang Allah Ta'ala takdirkan Untuk menguji kita Pak bagi bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa orang yang mengatakan kebenaran ada yang merintanginya? Sebab hidup ini ujiannya. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, paling sempurna amalnya. Dan lihat dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Taala berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji sungguh telah diuji orang-orang yang sebelum mereka maka Allah telah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya dan orang-orang yang dusta apa hikmahnya? Bahwa orang yang membawa kebenaran diuji ada beberapa hikmah yang sangat agung. Yang pertama liidharil haq. Karena kebenaran itu akan nampak ketika ada yang menentangnya. Dan semakin nampak ketika ada orang yang menentangnya. Sebab ada diistilahkan. Kalau orang menepuk air di tempayan, maka air itu akan membasahi mukanya. Dalam arti, barang siapa yang menentang hak maka diantaranya hak iman itu menjadi hujah baginya ataupun akan menghinakan kepadanya. Dan demikian juga ketika ada yang menentang hak ini akan nampak. Oleh sebab itu, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala yang Alhamdulillah telah bertanya dengan pertanyaan yang mulia ini itu menunjukkan bahwa hak itu akan nampak ketika ada orang yang mengingkarinya. Oleh sebab itu tidak boleh takut yang kedua, ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Hikmah ada yang menentang dalam berdakwah. Adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Darajat keimanan kita, ketakwaan kita. Karena dengan adanya yang menentang lalu kita istiqomah dan sobar, maka akan meningkat derajat kita. Tidaklah para sahabat ridwanullah taala alaihim mereka diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat. Dan yang ketiga ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Salah satu hikmah ada ujian ini Adalah agar kita merasakan kenikmatan kemenangan Sebab apabila orang itu menang Tanpa ada rintangan Maka dia tidak akan merasakan nikmatnya kemenangan Nikmatnya pertolongan Nikmatnya kemenangan hak yang ada di sisinya Lihat ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Ketika orang berdakwah lalu mendapatkan ujian, lalu setelah itu mendapatkan kekeluasaan banyak orang yang mendukungnya, maka dia merasakan begitu nikmatnya perjalanan dakwah ini dengan adanya rintangan ini. Kemudian di antara hikmahnya ihwatu eh, iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hak ini adalah ada rintangan terlebih dahulu dan adanya perjalanan maka akan semakin kokoh orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran ini. Sebab apa yang dirahmati Allah Ta'ala Orang yang masuk kepada kebenaran Setelah banyak orang Maka derajatnya akan di bawah Tapi lihat ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Ketika dakwah salafiyah ini Dakwah sunnah ini adalah masih sedikit Maka orang dari tempat yang jauh Dia mau berjalan Menuntut ilmu Kenapa? Karena baru dari satu tempat dari tempat yang laun, dari tempat yang sangat jauh, merasakan bagaimana dulu saya terlabul ilmu ini hanya bisa ke sini. Gitu. Sehingga orang-orang yang lama ini teruji dan keilmuannya teruji. Jadi Allah Taala menangguhkan kemenangan kepada kita dengan ujian-ujian untuk apa? Agar matang. Gitu. Agar kita itu betul-betul matang ketika kita menang. Dan itu adalah satu hikmah menjadi manusia yang kokoh, jadi bapak akan menjadi manusia yang kokoh, menjadi muslim yang kokoh ketika dapat rintangan-rintangan, ketika dapat ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang tangguh. nanti dia akan menjadi orang yang cengeng. Tetapi orang yang tangguh, syaja'ah, memiliki keberanian, memiliki ketangguhan ketika kita diuji dengan berbagai ujian. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala dan salah satu hikmahnya agar nampak kelemahan orang yang batil agar nampak kelemahan orang yang berada di atas jalan yang batil kenapa? karena dengan tangguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tegaknya orang-orang yang beriman maka akan berputus asa orang-orang yang berada di jalan yang batil ketika mereka itu mereka ya seorang-orang yang beriman ini, ini adalah keindahan dan di antara hikmahnya yang perlu kita cermati bahwa tidaklah rintangan itu, ujian itu menimpa kepada kita kecuali memiliki dua hikmah yang sangat agung, menghapus setiap kekurangan kita dari dosa dan yang kedua akan meninggikan derajat kita. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, adanya ujian, adanya rintangan harus kita sabar di dalamnya. Bahkan harus kita bersyukur di dalamnya dikarenakan ini hmm, meningkatnya derajat keimanan kita dan hilangnya dosa-dosa yang kita perbuat. Allah taala. Nah, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Demikian untuk Pak Lubis di Bogor, semoga bermanfaat. Kita angkat dari telepon kembali. Ada Ibu Eni di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya kan insya Allah ya saya pendengar roja. Mm -hmm. Saya belum begitu banyak tahu ilmu saya datang kali majelis-majelis yang roja di kompleks atau di wilayah saya ini. Iya, iya. Tapi sekarang saya sakit, saya tidak bisa datang. Saya hanya dengarkan radio roja aja di rumah. Apakah itu sama? Saya mengikuti madhab ini ya Allah aku soleh, saya ingin sekali. Iya, iya. Cuman iya. saya nggak ada yang seperti ini Ustaz. Baik. Saya sekali Islam saya yang apa gitu ya. Iya. Yang kedua, saya juga karena belum banyak ilmu, saya belum begitu memahami apakah subahat itu Ustaz. Saya belum memahami kata subahat. Tolong dijelaskan saja. Ya. Baik. Terima ya. kasih Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan ibunya. Amin Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada ibu dan memberikan kemudahan untuk bisa mengikuti lagi taklim di selain mendengarkan melalui TV Roja ataupun melalui radio Roja ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa ibu harus ya artinya di sini memiliki kesabaran. Wasilah apa saja yang ibu bisa untuk talabul ilmi, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan syubhat. Syubhat itu Mana yang mudahnya untuk kita pahami adalah berupa e, rekayasa musuh di mana musuh melontarkan kesamaran yang membuat kita ragu, yang membuat kita itu sedikit kurang keyakinan, ya, yang membuat kita itu berubah pikiran kita, syubhat, ya. syubhat, ya. artinya syubhat itu yang membuat kita itu samar, karena yang dimaksud dengan syubhat itu awalnya adalah samar, sesuatu yang samar. membuat samar menjadi tidak jelas. Kebenaran itu, hak itu menjadi tidak jelas. Maka ini yang dimaksud dengan syubhat. Karena syubhat ini terkadang dikemas dengan dengan perkara-perkara yang benar. Berada di ruang lingkup yang benar. Maka biasanya seperti itu jadi tidak mutlak sebuah kesesatan terkadang dan dengan itulah menjadi dikatakan syubhat dan samar bagi orang-orang yang awam Allah taala alam Baik, demikian untuk Ibu Eni di Bekasi. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Ibu. Kita angkat pertanyaan yang datang kembali dari pesan singkat dari Bapak Imam di Aceh dan beberapa pertanyaan yang lain yang eh, berkaitan yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz tahu saya tidak semua aliran syiah itu sesat dan menyesatkan namun mengapa hampir dari sebagian para asatidah dan para penuntut ilmu mengatakan aliran syiah itu sesat, padahal tidak semua sesat. Dan ada tambahan dari pesan singkat yang lain, bukti diantara ketidak kesesatan dari Syiah adalah bahwasannya masih dibolehkan bagi kaum Syiah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah al Bagaimana kamu memberikan penjelasan dari eh, hal ini? Terima kasih Ustaz. Uh, iman yang dirahmati Allah Ta'ala Wajib kita untuk membedakannya tidak ada syiah yang tidak sesat ya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah setiap syiah keluar dari Islam? Maka jawabannya tidak seluruh syiah keluar dari Islam. Tidak termasuk kepada ahlul kiblah. Tetapi banyak syiah yang keluar dari ahlul kiblah yang sesungguhnya adalah keluar dari Islam. Seperti Gulatu Rafidah yang mengatakan Ali adalah Tuhan, yang mengkafirkan seluruh sahabat, yang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan Quran adalah kurang maka ya ini banyak sekali Syiah Nusairiyah ya Syiahnya dalam madhab besar Asyad dan Syiah Ismailiyah Syiah Ja'fariyah ya artinya ini adalah Syiah yang jelas-jelas ya banyak sekali yang sampai keluar dari Islam tetapi tidak ada syiah yang tidak menyimpang. Hatta syiah Zaidiyah itu adalah menyimpang dari hakikat kebenaran. Walaupun dikatakan oleh sebagian para ulama akrobu ila sunnah. Syiah Zaidiyah adalah syiah yang paling dekat kepada sunnah. Tetapi bukan berarti tidak sesat. Karena yang benar itu cuma satu. Yang benar, yang hak itu cuma satu, yaitu ahlus sunnah. Jelas ya. Siapa yang menapaki jalan ahlu sunnah, dia berada dalam kebenaran. Siapa yang menyelisihinya, maka dia batil. Dengan nas dari Nabi SAW, Satab tariku ummati ila salah wa sabi'ina firqatan kulluha finari ila wahidah. Kalau wamahi al-wahidah ya Rasulullah, maka nali al-yawma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua terancam dengan api neraka tulis satu. Itu ahlu sunnah. Barang siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu Nabi SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin al mahdiin addu 'alaiha bin nawajid." Nabi SAW mengatakan barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan kuat-kuat, genggamlah dengan erat-erat, apa gigitlah dengan gigi gerahamu ini menunjukkan bahwa kebenaran adalah satu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah satu. Wa ana hadza siratal mustaqim. fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa qala abdul bin Mas'ud khattalana Rasulullah SAW khattan aridan qala hadza sabili. Thumma khatat hatta khututan akhar an yamini wa an syami wa an shimali qala hadhihi subul wa fi kulli sabilin syaitan yad'u ilaiha. Summa summa ta'ala qawlu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima alayha. Inilah jalanku satu, ikutilah dan janganlah engkau mengikuti jalan kesesatan. Lalu Abdullah bin Mas'ud memberikan penjelasan tentang bagaimana Nabi SAW menjelaskan ayat ini. Beliau membuat garis yang lurus satu, beliau mengatakan inilah jalanku dan ikutilah. Lalu beliau membuat garis sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang banyak. Lalu beliau mengatakan inilah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan itu adalah syaitan yang menyeru kepadanya. Jadi kebenarannya satu ahli sunnah. Kebenarannya satu adalah madhab salaf artinya yang sesuai dengan madzhab salaf ridwanullah taala alaihim tapi ingat bahwa ahli sunnah adalah bukan kelompok tertentu tidak bisa diakui oleh kelompok tertentu dan ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala ya bukan juga syekh tertentu tapi yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Nabi SAW, apa yang ada dalam Quran, dan merupakan jalan yang lurus, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mazhab salafus soleh ridwanullah ta'ala Laihim. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir saja ya. dari pesan singkat kembali terkait dengan beberapa hari lagi uh, akan datang satu perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani yang jadi pertanyaan bagaimanakah hukum dari kaum muslimin yang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani tersebut karena e, sebagian dari kaum muslimin merasa tidak enak dengan e, sebagian anggota keluarganya yang masih dalam kekafiran di agama Nasrani mereka juga dari sebagian kaum muslimin yang e, memiliki kedudukan yang e, tentunya di bawah dari eh, orang-orang uh, Nasrani tersebut sehingga dituntut bagi mereka untuk mengucapkan selamat dari uh, perayaan Natal yang mereka lakukan. Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Uh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ikut serta dalam perayaan orang kafir Natal atau mungkin nyepi atau apa saja ya itu hukumnya haram bagi kaum muslimin Demikian juga hak perayaan tahun baruan nanti tanggal 1 Januari ataupun malam 1 Januari. Maka semuanya adalah haram bagi kaum muslimin mengikutinya. Ya. Di antara dalil yang mengatakan haram kaum muslimin mengikuti perayaan dan mengucapkan selamat hari raya. Pertama adalah firman Allah taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dunaman man hadallaha wa rasulah." tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir ia akan berloyalitas menanamkan kecintaan kasih sayang kepada orang-orang yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya salah satu bentuk loyalitas kepada orang kafir ikut serta dalam hari raya dan kita ikut serta dalam mengucapkan selamat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا مَرُّوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Dan di antara ciri orang-orang yang beriman, maka mereka tidak melakukan saksi palsu dan apabila melewati perkara yang tidak ada faidahnya maka mereka berjalan berlalu melintasinya dan tanpa memperhatikannya dan tetap menjaga kehormatannya Imam Abu Aliyah dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa salah satu tafsiran dari ayat ini di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang poin ini, yaitu dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini bahwa apabila seseorang itu melewati orang kafir sedang melakukan hari raya, di sedang berhari raya, maka ya, dia lewat saja begitu dan tidak memperhatikannya. Jadi dan tidak memperhatikannya. Jadi tidak ada punya perhatian dan tidak memperhatikannya. Dan ini adalah sangat jelas ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah uh, nas yang sangat jelas. Perkara yang sangat jelas yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian dalil yang ketiga itu masih dari Al-Qur'an. Allah telah berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasikuhu." Di mana Allah telah berfirman bagi setiap umat kami jadikan mansaka. Artinya ritual-ritual ibadah hari-hari raya yang mereka senantiasa ulang-ulang. Maka bagi umat Islam ada hari raya. Dan bagi orang kafir ada hari raya. Maka tidak boleh kita menyerupainya. Maka kita tidak boleh menyerupainya. Dan ini sangat jelas ya, parangan. Dan ini juga mungkin peringatan bagi seluruh kaum muslimin hari ini. Ini ada dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah, dalil dari Quran juga banyak, tapi saya meringkas saja tadi disebutkan. Adapun dalil dari sunnah, adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Jadi barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Ya. Jadi barang siapa yang dia ikut serta dalam perayaan orang kafir maka seperti mereka. Barang siapa yang mengucapkan selamat, selamat hari Natal, maka termasuk mereka. Kemudian adalah hadis yang maruf dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab Tauhid di mana dinyatakan anna Nabi sallallahu sami'a rajulan nadhara an yadbaha ibilan pibuana di mana Nabi SAW pernah mendengar seseorang bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang nama Buana. Pokoknya Nabi SAW, hal hunaka sonabun yanil jahiliyah budunahu apakah di sana ada berhala yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah mereka mengibadahinya faqala Lalu Nabi SAW berkata, bersabda, Hal hunaka idun min ayadihim? Apakah di sana ada hari raya yang mereka adakan? Artinya ada hari raya yang mereka adakan? Lalu sahabat itu mengatakan tidak ada. Lalu baginda Rasul mengatakan kalau begitu tunaikanlah hari apa tunaikanlah nadarmu. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang tidak boleh melakukan ketepatan. Di tempat yang di situ ada berhalanya, di tempat yang di situ merupakan hari raya. Tidak boleh. Ini menunjukkan kita tidak boleh ikut ya. Haram bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang ketiga itu hadis Anas bin Malik riwayatkan oleh Imam Abu dan Imam Nasai. Beliau mengatakan, "Kodiman Nabi sallallahu alaihi al-Bandinata. Walahum aidani yal'abuna fihima." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad abdalakum ma huwa khairun minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha." Di mana Nabi Sallam ketika datang ke Madinah maka orang-orang Madinah memiliki dua hari raya yang mereka melakukan perayaan pada dua hari dua hari itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh, oh, sungguh telah aku ganti dua hari tersebut yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Menunjukkan kaum muslimin tidak boleh mengikutinya acara orang lain. Karena umat Islam telah memiliki dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar radhiyallahu taala melewati jariah yang sedang bersenandung, dan itu bertepatan dengan hari raya, maka Umar radhiyallahu taala mengingkarinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dah, biarkan dia. Innalikuli ummatin aidun." Sesungguhnya bagi setiap umat itu adalah id Artinya ada hari raya, maka tidak boleh kita menyamai orang lain dan ini adalah haram. Dan lihatlah perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanisaihim yauma idihim." Di mana Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik, kepada kanisa-kanisa mereka di hari raya mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau berkata, "Ijtanibu a'da Allah fi Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Dan ini adalah sangat jelas sekali ya. Perkataan para ulama ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala termasuk kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal Ya. Kemudian kita ikut umpamanya dalam perayaan itu. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala perlu dicatat ya bahwa ketika kita mengatakan tidak ikut serta tidak mengucapkan kata-kata e, selamat bukan berarti orang yang seperti ini adalah melakukan kekerasan, melakukan keboliman melakukan anarkis. Kita akan berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Dan jika seandainya pun berdakwah dengan jihad, maka jihadnya adalah jihad yang membawa hikmah dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin ini yang wajib kita pahami bahwa haram kaum muslimin mengucapkan selamat hari Natal. Baik itu kepada bapak ataupun ibu ataupun kepada anak ataupun kepada saudara ataupun atasan kita maka tidak boleh kita mengatakan selamat karena hukumnya adalah haram. Kenapa ihwatu iman yang dirahmati Allah taala wajib kita ta saya tambahkan di sini bahwa mengucapkan selamat ataupun ikut serta maka akan merusak hati kita. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah taala kita harus menghindari bahwa ini terkadang menjadi salah satu pembatal keislaman kita. Kalau kita ikut serta dalam perayaan mereka, karena dalam pembenaran kepada agama mereka dan mengakui apa-apa agamanya gitu. Kemudian juga kecintaan kepada mereka dan kepada agama mereka, maka ini termasuk yang membatalkan keislaman seseorang dan bisa menyeret seorang kepada kekafiran. Kalau dia meyakini seperti ini, ya. Paling tidak akan men, me, apa, mencacati keimanannya, mengurangi keimanannya. Dan diantaranya akan membesarkan mereka akan menjadikan mereka tinggi dengan sebab kita ikut serta dengan sebuah ucapan kita. Sedangkan orang Islam tidak boleh mengagungkan orang kafir. Sebab itu akan menghinakan dirinya. Nah, iwat iman yang dirahmati Allah taala dan syariat ini adalah tidak relevan ataupun tidak berkonsekuensi bahwa seorang mukmin akan melakukan bentuk-bentuk kedoliman anarkis ataupun apa yang dikenal hari ini tetap bahwa kita melakukan dakwah dengan dakwah yang hikmah, dakwah yang bijak, dakwah yang membawa keselamatan, dakwah yang membawa ketentraman. Tetapi tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala juga tidak menafikan adanya jihad. Sikap lemah lembut tidak menafikan adanya jihad di dalam Islam. Sebab jihad dalam merupakan bagian dari toriko dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali sampai di sinilah pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan uh, petunjuk kepada kita hidayah, taufik dan kita agar tetap istiqomah, diselamatkan dari setiap syubhat, kesamaran, kesesatan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam kepada kita. Pemirsa Roja TV kemudian para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah ikut andil dalam pertanyaan dan menyaksikan kajian pagi yang berbagai ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan membimbing kita berada dalam jalan yang lurus dan senantiasa kita istiqomah di atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surganya, berada di dalam kenikmatan dan keriduannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasina wa kina adzabanar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.